Anies ada Gus Mansur, ini mantunya Bahmat Watu Jongol. Ya. Di sini ada Habib Zainal, ada Yasin Nawawi. Mudah-mudahan mereka semua menambah berkahnya pertemuan malam hari ini. Kepada beliau, Kiai Haji M. Hainun Najib kami persilahkan. Sebelumnya saya mohon dengan sangat Kiai Marzuki Kurdi sama Kiai Haji Mustafa W. Hashim untuk maju ke depan mewakili Nahdlatul Muhammadiyin. Jadi mereka ketua bersama yang satu Nahdlatul Ulama, yang satu Nahdiyin, yang satu Muhammadiyin. Mereka bikin forum bersama yang namanya Nahdlatul Muhammadiyin tapi tidak menyaingi NU, NO, tidak menyaingi Muhammadiyah, melainkan siap-siap kalau ada pertengkaran mereka yang melerai. Nah, ceritanya begitu. Oke, Pak Mustafa, Pak Yai Marzuki, saya mohon untuk maju ke depan. Juga siapapun, saya minta Noe Sabrang untuk maju ke depan juga. Nyuwun izin beberapa menit pertama Nanti saya minta Al-Fatihah, kemudian Al-Ahad, terus Kuladu, Brabil Falak, Kuladu Brabil Nas, terus ayat kursi. Tentu saja untuk Rasulullah Muhammad SAW, tapi mantul kita mohon memantul ke Gusmus. Okay? Ya, soalnya Gusmus niki wau apa kaya kanjeng menyambut dengan lagu saking kerapia Padang Bulan padange kaya rina itu nek hadratus syekh nika srengenge Ki Haji Hasyim Asy'ari srengenge lah sakniki niki bulane Gus Dur. Eh, bulane Gus niki. Rembulane. Nah, aku kurang ngerti rembulan iki sesuk teko ning pelantikan ning Jakarta apa kurang ngerti. Ah itu nanti yang beliau akan jawab. Nah, yang di Jakarta itu eh, apakah itu rembulan ataukah planet, apakah padang pasir ataukah hutan rimba saya tidak tahu. Ya, pokoknya nanti kita cari bersama-sama. Kita betul-betul menunggu fatwa beliau mengenai banyak hal, terutama mengenai yang Pak Muzamil sebut renungan akhir zaman yang merupakan tema pada malam hari ini. Tadi Pak Muzamil sampai lihat sendiri itu tidak hanya karena Maduranya tapi juga karena tradisi santrinya beliau sangat takzim kepada Gusmus dan tidak kepada saya. Kepada saya sahabat ya kalau sama Gusmus beliau sangat takzim selama masih ada santri takzim kepada kiainya maka kiamat ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Oke, Yun Sewu bismillah Gus kita apa? Al-Fatihah dulu, terus satu nomor dari Kiai Ganjeng selalu kita persilahkan kepada Gus Mus. Malam hari ini kita entek-entekan yang suka bro marang Gus Mus nggih. Tak jaluk konco-konco yang dari luar DIY angkat tangan. Lu, semene Kiai coba. Kowe ngopo blar antekan kene ngopo? Aduh-aduh. Saya, tali, saya lihat tadi ada yang dari Malang, ada yang dari Surabaya, ada yang dari Ponorogo, dari Wonosobo Tegal Tegal Garut Tegal bukan karena santri di sini enggak memang betul-betul dari sana ke sini piye Gus Jawa Gus supaya Gus Tegal Gus kok ngendi-ngendi Gus Bismillahirrahmanirrahim yuk bismillah saya kusuk kabeh badannya disesuaikan dengan sikap rohaninya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan khususan untuk Gusmus yang kita cintai bersama-sama yang kita mohonkan beliau membimbing kita dalam waktu yang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 Nah, Sebelum saya mohon Gusmus, pertemuan malam hari ini kan begitu pentingnya sehingga teman-temanku, anak-anakku, cucu-cucuku dari berbagai macam tempat datang beramai-ramai. Ya, maka pertemuan malam hari ini mudah-mudahan karena hadirnya Rasulullah, hadirnya kekasih Rasulullah yaitu Gusmus, membuat Allah memberi makna dan bobot pertemuan malam hari ini seperti orang berjumpa dalam majelis-majelis yang indah selama satu tahun. Gitu. Jadi pergi setahun rasah per majelis-majelisan. majelis Mudah-mudahan malam hari ini betul-betul oleh Allah diberi makna karena kita akan mengingkarkan banyak hal. Anda juga siap untuk menanyakan banyak hal, gitu ya. Jadi kalau ada kalau kalau di Al-Qur'an Allah memberi idiom liqaun azim. Ada banyak perjumpaan di antara manusia tetapi tidak semuanya memiliki bobot seperti dalam terminologi itu yaitu liqaun azim perjumpaan yang agung perjumpaan Rasulullah dengan Jibril alaihissalam itu liqaun azim perjumpaan Rasulullah dengan Khadijah dengan Aisyah itu liqaun azim perjumpaan Rasulullah dengan Allah sendiri tentu saja Kemudian mudah-mudahan kini kecipratan bahwa hari ini, malam hari ini adalah perjumpaan yang oleh Allah diberi hitungan dan hisap yang tinggi, makna dan berkahnya. Amin ya rabbal alamin. Tapi syaratnya adalah harus ada mitsaqon ghalidho. Harus ada perjanjian akidah dan akhlak serta khilafah di dalam diri kita kita tidak terikat oleh organisasi apa-apa di sini, tetapi kalau dalam hati kita ada ikatan-ikatan yang sifatnya mendasar di dalam nilai-nilai Allah, mudah-mudahan kumpulnya Anda malam hari inilah yang membuat Allah tidak jadi membiarkan Indonesia hancur. Ini loh kira-kira kumpulan Anda pada malam hari ini dengan cinta yang luar biasa kepada Gusmus, saya kecipratan. Ini yang membuat Allah tidak tega kepada Nahdlatul Ulama. Untuk bisa dimasuki apapun yang kira-kira akan merusaknya. Gitu ya. Tidak tega kepada Muhammadiyah, tidak tega kepada apapun saja di Nusantara ini. Di Republik Indonesia ini. Sehingga anda nanti pulang ke tempat masing-masing insya Allah diberi amanat oleh Allah kalau Anda diberi amanat oleh Allah untuk memelihara kemaslahatan, berarti Anda diberi fasilitas oleh Allah dan dijaga rizkinya serta diberi pelindungan terus-menerus oleh Allah Subhanahu wa taala, individu Anda, keluarga Anda, kelompok-kelompok Anda dan masyarakat Anda secara keseluruhan. Amin ya rabbal alamin. Kita tunggu dulu ada pembagian langsung untuk pengungsi. Ya, kue rain tuh, kue kendo-kendo ya toh, kue golek dhewe ya toh. Nah, ini Eh Mas diselesaikan dulu Mas. Ya. Ini sudah ada kopinya, belum ada judulnya. Are-are ini kopi itu maksudnya khofiah itu. Khofiah. Orang tuh kalau punya khof sama Allah, hisapnya jelas. Ah, hisapnya jelas. Kalau orang tidak punya khofiah, kalau khofiahnya rendah kepada Allah mesti kopiai ora ora ora lulus ngarep Gusti Allah maka dia hisapnya juga kacau nah ini sudah terjadi un azim antara khofiah kupluk kopiah karo si Samsu ya. mohon maaf ini Muhammadiyah ya ini Muhammadiyah karena ketuanya dulu kan kalau ngerokan Din Samsu Din <laughs> nah, gitu nah, saya kira sejak gitu Saiki wis sapa saiki jenenge? Siapa ketuanya sekarang? Haidar. Haidar Nasir ya. Sudah saya kira sudah tidak ada berhubungan dengan rokok lagi. Kalau dulu kan memang setiap saya ketemu Jin Samsudin. Gak aja gak ngerokok aku. Yes, ya, ya wis yang aku Dewi Samsuni yang ngono. Yo guyon ya Bapak-bapak sekalian bismillahirrahmanirrahim. Sekarang yo bismillah ditoto atine, disiapke pikirane, niate paske untuk ridho Allah dan untuk kemaslahatan seluruh Indonesia dan dunia. Mudah-mudahan kita ke depan tidak akan mengalami apapun saja yang dikhawatirkan oleh banyak orang. Nanti kita omongkan bareng-bareng. Gus, saya nyuwun sewu panjenengan pokoknya wur-wur se, setelah itu nanti ada banyak pertanyaan dari teman-teman yang saya kemana-mana. Nyuwun sewu Gus. Semuanya teman sekalian tepuk tangan untuk Gus Mus. you sampe Sampai ini gak ngomong ya wis wis kene ngarang-ngarang dhewe iki Gusmus mesti ngomong ini. Kowe manut Gusmus nggih? Derek Gusmus nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Monggo Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd Para sepuh, sesepuh, ini sepuh Para kiai khususnya Kiai Ainun Najib dan Kiai Muzamil Jadi saudara-saudaraku sekalian yang saya cintai kalau kiai itu kiai beneran dia tidak mau disebut kiai <laughs> kalau tidak begitu kiai ya mau disebut itu semua <laughs> ini tadi eh, Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mudah-mudahan ya rawuh betul minimal dalam kalbu-kalbu kita sebab menurut Al-Quran itu Allah tidak akan menyiksa suatu kaum selama di tengah-tengah kaum itu ada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dulu Abu Jahal meskipun minta supaya disiksa ngeledek sama kanjeng Nabi Muhammad ini kamu kok ngancam-ngancam terus ada siksa Tuhan itu mana saya kok sampai ngiler nunggu siksanya Gusti Allah kok nggak datang-datang tidak datang karena Abu Jahal masih di Mekah dan di Mekah masih ada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam Tuhan tidak akan menyiksa suatu kaum selama Nabi Muhammad ada di tengah-tengah ketika Nabi Muhammad ke Madinah Abu Jahal datang ke Medina. Di situ sudah mulai dihajar. Orang yang gengsinya sangat tinggi, Abu Jahal itu matinya di tangan Abdullah bin Mas'ud. Orang yang kecil sekali. Sangat terhina matinya. Dihukum oleh Allah Ta'ala. Nah, kira-kira Cak Nun berusaha mendatangkan Rasulullah di tengah-tengah kita karena beliau ketakutan beliau ketakutan jangan-jangan Tuhan ini akan menurunkan siksa bangsa Indonesia jadi orang-orang yang terlalu banyak mikir Indonesia seperti Cak Nun ini itu selalu ketakutan pesimis ngeri lah. bagaimana kita nggak ngeri setiap saat kita disuguhi tontonan-tontonan kebodohan-kebodohan yang bangga bodoh kok bangga oh, itu kan sudah nemen itu jahiliyah tapi bangga sampai ada yang ngeluh di depan saya saya ini Gus kalau lihat televisi itu pening kepala saya ngeluh saya ini itu TV-nya siapa saya bilang ya TV saya lu kamu ya TV-TVmu sendiri kok bikin ngeluh kok tendang saja sudah TV-nya itu <laughs> ini kita itu sama TV aja kalah Gimana mau jadi khalifah? Bolak-balik canton bilang khalifah, kita ini khalifah, khalifah. Khalifah Mbak TV tuku-tukune dhewe dewi wani yuk. Jadwal diatur sama televisi. Jam segini harus tidur. Soalnya nanti malam ada Liga Italia. Agenda diatur sama televisi. Kan kita sering mendengarkan Cak Nun kita ini khalifah Allah. Wakil Allah di muka bumi ini. Tapi kita tak potongan sama sekali. Sebenarnya. Jadi wakili Gusti Allah gak potongan. Belas. Kalau televisi kalah. kalau sapi salah. kalau truk salah. Kalah. Kalah itu ada kaji, kaji entah sudah berapa kali itu. Tengah wengi jam 2, katokan cekak ning perapatan. Si, kamu ngapain? Jam sekian nggak bisa tidur, habis tahajud bagaimana? ndak Gus ini truk saya belum pulang satu. Enggak. <laughs> La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Berbicara tentang truk. <laughs> Saya itu teringat kemarin-kemarin itu ada truk yang bilang kile iya, enak zamanku toh. <laughs> ya saya jawab ya tentu saja toh mbah mbah. Wong dulu Soehartonya cuma sampean toh. Sekarang semua orang Soeharto. kira imbangan yang ngerasani Pak Harto ngerasani kancing Nabi aja jadi kancing Nabi itu yang pemimpin agung kita yang kita usahakan untuk datang ke kalbu kita itu itu tadi disebutkan oleh anda sekalian lakot akum rasulun min anfusikum azizun alaihim itu pemberian Allah taala tentang Rasulullah sebagai pemimpin sebagai pribadi itu yang disebutkan apa hulukun azim hulukun azim itu apa dam, dam. wa inna kala ala hulukun azim kanjeng nabi itu ini saya sering omongkan kepada kawan-kawan karena ini penting untuk Indonesia yang kata beliau ini sudah medeni wong itu Jadi kanjeng Nabi itu yang pertama-tama dapat wahyu dari Allah itu kanjeng Nabi. Jadi perintah wahyu Allah datang ke hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu periode hati. Dari hati Rasulullah lalu dilaksanakan dalam amalia jadi kalau Allah memerintahkan akimis sholat, sholatlah. Maka yang pertama kali sholat adalah Rasulullah. Disuruh haji, kanjeng Nabi dulu yang melaksanakan haji. Suruh memuliakan istri, Rasulullah yang pertama kali memuliakan istri. Menyuruh menghormati orang tua, Rasulullah yang pertama kali menghormati orang tua menyuruh menyayangi yang muda, Rasulullah pertama kali menyayangi yang muda. Suruh menghormati tamu, Rasulullah pertama kali menghormati tamu. Disuruh untuk menghargai tetangga, Rasulullah yang pertama menghargai tetangga. Demikian seterusnya. Makanya ada ketika Rasulullah sudah sholat, baru ngajak orang. Salu kamaro aitumuni usolli. Salatlah kayak aku. Jadi orang kepenak, oh begitu itu sholat itu. Nah kalau saya ngajak sampean sholat, saya sendiri nggak sholat. Saya kan repot itu cari contoh. Sholatlah kayak kayak kayak siapa saya nggak sholat. Kayak Taknun tuh, wah oh, jauh sekali itu Jogja. Haji juga begitu. Kudu manasikakum. Kudu anni manasikakum. Dan seterusnya. Semuanya Rasulullah yang menjadi ini. Jadi saya bayangkan dulu kalau saya sampai bayangkan kalau saya ditakdirkan Allah hidup zaman kanjeng Nabi gitu enak sekali. Tidak perlu baca Quran, tidak usah. Tinggal lihat kanjeng Nabi aja, wong Quran sudah ada Quran berjalan. Mau bergaul, lihat kanjeng Nabi. Mau bersaudara, lihat kanjeng Nabi. Mau bertetangga, lihat kanjeng Nabi. Mau apa-apa, lihat kanjeng Nabi aja. Alangkah enaknya pikir saya. Tapi kemudian pikiran saya balik juga. Kalau saya ditakdirkan Tuhan hidup zaman kanjeng Nabi, iya kalau ikut kanjeng Nabi. kalau ikut Abu Jahal payah. Jadi mendingan sekarang lah. Hidup di zaman akhir, tapi masih ikut kanjeng Nabi. Ketika kanjeng Nabi masih hidup, ada sudah ada yang bertanya, kanjeng Nabi Katanya kan Nabi itu manusia biasa. Iya. Kalau begitu kan kanji Nabi juga nanti akan meninggal juga. Iya. Nah kalau kanji Nabi nanti wafat, lalu kami ini berpedoman pada siapa? Itu ada Abu Bakar, ada Umar. Nah, Abu Bakar dan Umar kan manusia juga. Kalau wafat Gimana? Itu sahabat-sahabat itu banyak sekali. Ashabi kan nujum biayihi muktadaitum ihtadaitum. Ikuti mereka. Kalau sahabat-sahabat ini meni <laughs> bapak semua itu terus akhirnya sampai al ulama warasatul anbiya. Tapi terus ke sini terus ke sini ini ulama itu terus seperti ya akhirnya seperti majelis ulama lah Kalau kancing Nabi ngajak, mendidik orang, metodenya melalui beliau dulu. beliau. dulu. Nah ini yang katanya penerusnya Rasulullah, penerusnya Nabi tidak begitu. Ya adalah ya satu dua saja yang begitu. Tapi kebanyakan tidak begitu. Menganjurkan rukun, dia sendiri provokator menganjurkan untuk lomo dia sendiri medit. Kalau dia menganjurkan ke barat, dia tengok-tengok, itu sudah lumayan. Ini enggak, dia menganjurkan ke barat, dia ke timur. Ngeluh orang yang diajak itu. Dan tidaklah kesane Gusti Allah itu yang menggunakan metodenya Rasulullah itu kok Pak Harto. Pak Harto itu kalau mengajak mendidik itu dicontoni dirinya sendiri bangsa Indonesia diajak kaya dicontoni Akibatnya apa? Akibatnya semua orang Indonesia itu iya, seneng sugih apa? Pengen dulu. Gitu. Sekarang ini orang yang paling terhormat di Indonesia ini adalah orang yang punya duit. Dia bisa ngatur hakim, bisa ngatur polisi, bisa ngatur siapa saja. Paling terhormat. Tidak punya duit seperti sampean. Ya gini kok itu loh. Lontang lantung udah karuan itu. Itu bayangkan pendidikan 32 tahun yang mimpin pakai metodenya Rasulullah. Bagaimana? Kalau menurut pesantren, itu ada ilmu yang namanya malakah. Malakah itu sudah balung sungsum. Misalnya santri atau kiai yang sudah malakah ilmu nahwu, ilmu gramatika bahasa Arab. Itu kan bahasa Arab itu kalau ja'a zaidun. Kalau itu zaitan. Kalau maral itu bizaidin. Itu ada kok idahnya, ada baiknya di Alfiah segala macam. Sampean mengatakan Ja'a Zaidan Saya bisa menyalahkan Tanpa saya menunjukkan dalilnya Sekarang kan usumnya orang Tanya dalil Karena banyak ustadz anyaran Sisik <laughs> dalil Dalilnya apa? Soalnya apa enggak gitu Loh sudah malakah kok tanyai dalil Ja'a Zaidan salah. Dalilnya apa? Tidak usah dalil-dalilan. Di telinga aku nggak enak. Ini yang namanya malakah itu. Kita semua ini karena dididik Pak Harto 32 tahun dengan metode Rasulullah. Maka kita seneng dunia itu, seneng materi itu, seneng duit itu, otomatis sudah malakah. Tidak usah mikir barang. Kalau duit, ya, wah, Mbah wis sugih lah iku ya sikile maju halus gampang. Enggak dipikir. Lu sampean tahu modin enggak? Modin itu akronim dari Imamuddin. Imamuddin. Imamuddin, Imamuddin, Imamuddin dari Mudin. Imamuddin itu imamnya, pemimpinnya agama di desa itu namanya Mudin. Itu saja di bawah sadarnya itu enggak kalau diundang tahlilan ke orang yang kaya, itu tahlilnya sampai seribu. Ya, sampai seribu. Tapi kalau yang undang kok melarat, terus langsung dungo. Bana, bana atina dunia hasanah, bila akhirat hasanah, kina ada. juga. Itu tidak mikir, ya sudah langsung begitu. Ini akar masalah akar masalah. Makanya saya di mana-mana mari kita lawan seperti sampai ini hidup sederhana. Ini contoh-contohnya orang sederhana-sederhana. Oh ini kiai potongan ini ini ya. Serah pantas belas. Rodok pantas saya sedikit lah. tak ada ini begini terus. Wadah sudah punya santri sampai Belanda, Amerika, sak karuan ini wabeh wong kenal di ini jenderal-jenderal segala macam kenal Cak Nun dan apa-apa mesti dirasani sama penggede-penggede. Ini Cak Nun dengar pakai ini. Kira-kira akan reaksi apa enggak? Kalau akan reaksi kita dekati dulu aja. Cak Nun ya tahu tapi pura-pura enggak tahu. Om Jumbang ya ya kayak jadi ini akar masalahnya ini kita itu terlalu berlebihan. Anda kalau membaca al quran Karim atau menilik sunnah Rasul itu nggak boleh berlebih-lebihan dunia ya senang, tapi jangan berlebih-lebihan. Dalam bahasa kita sakmadiut, sederhana saja. Sekarang ada yang usulkan saya supaya kalau dakwah ngajak zuhud. Nah, sampean ini ketinggalan zaman. Wong orang lagi suka-sukanya bondo kok dijak zuhud itu kan ya sebobor gak payu gitu aja. Paling jauh ya sederhana aja. Di Al-Qur'an Sampai dengan saya sudah lama nggak pernah dalil dan Itu kulu wasrobu walatus ribu Dalam soal makan nggak boleh berlebihan. Orang yang nggak boleh wala taj'al yadaka datan mereka wala sutha ah, kulal pasti. Jadi dalam soal apa namanya Harta itu kita tidak boleh terlalu bakil, tidak, tapi tidak boleh terlalu boros. Apalagi itu yang semuanya itu menyuruh kita supaya jangan berlebih-lebihan. Akibatnya sudah jelas untuk tebak lihat. Orang saking senangnya bondo itu sampai dia lupa bondo itu untuk apa. Hanya suka toh. Itu yang koruptor-koruptor itu kan makan sudah. Minum sudah cukup. Tidur dah. Istri kadang-kadang lebih dari dua. Ini cukup semua. Lu kok bisa? Nyolong bandar rakyat itu biar. Itu karena senang. Sekarang semua orang khawatir kabeh. Ada sing apa wakil kita itu kon makili kondangan berkate digawa dhewe padahal ongkos nekani kondangan kini sing bayar. Berkate dipangan dhewe ya ora kondok ini. Wakil sampean semua itu. anjing Rasul sallallahu alaihi wasallam ya Allah ini kalau betul-betul datang ini senang sama sampean itu. Di Indonesia kok masih ada orang yang potongannya <laughs> sederhana begini. Ini, Sampai itu ya di Jakarta tidak ada. Orang sederhana sudah tidak ada. Berlebih-lebihan semua. Sekarang orang pada takut orang yang seperti tidak sudah khawatir semua. Ada yang sampai menganggap bahwa besok lagi ini kiamat. Ada yang sampai begitu. Saya bilang, oh, sudah kelewat toh kiamat toh. Tahun 2012 sudah kiamat toh, sudah. Nah ini dikiranya apa ini? Sekarang ini kiamat sudah. Sudah kiamat. Yang membuat saya masih optimis itu karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berjuang itu pertama kali sendirian. Sendirian. Nah sekarang Cak Nun sampai sokong sekian banyaknya. Eh, dari Tegal, Boyolali, ah, segala macam. Kan jinak sendirian. Baru istrinya baru kawannya. Jadi kalau lihat itu, saya masih optimis lah. Masa ah, bergajulan kabeh lah. Masa gak ada yang sehat ya. Mudah-mudahan yang baik itu yang menjadi tumbal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Rasul saya kadang-kadang ya ini ramalannya Kanjeng Nabi itu akan ke, sudah datang apa belum. Sabda beliau badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam itu datang asing sendiri sendirian kanjeng Nabi sendiri Sendirian. Orang semua tidak bisa dipercaya, yang bisa dipercaya cuma kanjeng Nabi Tok. Sampai dijuluki Al-Amin. Kata beliau, Islam ini mulai dari asing dan akan kembali asing lagi. Kalau kita lihat sekarang ini, saya kira kok, kok delok redaksinya tadi kok belum datang itu masa menjadi asing lagi itu. Karena sekarang, wah, pengajian di mana-mana. Haji saja sampai nunggu 17 tahun, 20 tahun. Orang bikin masjid kayak balapan aja. Saya juga nggak tahu kenapa orang pada senang bikin masjid itu. Kadang-kadang saya curiga jangan-jangan ini orang pengen nyogok Gusti Allah ini saya bikinkan rumah ya Allah tapi saya jangan dicatatlah kelakuan kelakuanku itu masjid banyak sekali pengajian banyak sekali orang umroh setiap hari setiap hari umroh nggak tahu umroh betul apa belanja karena sekarang Mekah itu sudah kayak Las Vegas iya Sampai di sana mau Tawa sekarang pakai itu apa namanya yang bisa jalan sendiri itu? Ini yang bukan eskalator. Eskalator kan mall. Ini kan yang seperti kendaraan untuk jalan sendiri itu. Itu sekarang udah banyak. Gitu. Dan kiri kanan itu oh, hotel hotel termasuk hotelnya Paris Hilton ada di situ. Luar iya. Orang ke sana itu sergap itu karena bisa di dunia hasanah fil akhirat hasanah. Maksudnya begitu maksudnya. Bisa shopping, saya lihat mall, enggak terus tawaf, shopping tawaf. Sekarang enggak, enggak khusuk belas kak Ben. Nah, karena baru tawaf, tuh kusmus, foto kus, foto ini piye wong tolong kok digandeng jak foto. Sudah rusak. Tapi nek dibanding di sana-sana kita masih lumayan ini, masih lumayan. Dunia masih lumayan di Indonesia ini. Meskipun di sini juga banyak yang kepengen seperti di Timur Tengah itu ada. Mereka diharani Timur Tengah pokoknya pokok. Mereka kanji Nabi dari sana. Ya apa sing dari sana ya mesti api. Jangan kalau sampai di Mekah itu orang tidak bisa tawak, tidak bisa khusuk sama sekali. Di Madinah itu tidak bisa soan kanjeng Nabi khusuk tidak bisa. Sangking banyaknya. Jadi kalau lihat ini, itu ramalan kanjeng Nabi akan asing tadi belum masih ramainya kayak gini kok. Tapi kalau dilihat dari segi nilai itu sudah asing sekali. Sampai sekarang jujur itu sendirian, terasing kesepian. Aku kok jujur sendiri ini gimana? itu sampai bawah kanan kiri. Saya nangis ketika ada seorang buruh nelayan itu. Dia bawa kapalnya juragan sama kawan-kawannya cari ikan. Nanti hasilnya disetorkan juragan. Sebelum disetorkan juragan, dilongi dulu dibagi. Dia tanya sama saya, kalau saya tidak mau nerima, saya dimusuhi kawan-kawan. Kalau saya terima, ini jelas tidak boleh menurut agama. Gimana? kayak bisa jawab. Ini ada orang kaya haji setiap tahun. Dari haji setiap tahun sebelum dikasih batasan tidak boleh anu itu harus antri itu itu setiap tahun setelah tidak ada batasan itu, umroh setiap saat. Berarti kaya, kaya sekali. Haji ini kaya sekali. Bikin masjid tiap kampung bikinkan. Tapi sama buruhnya itu luar biasa memeras itu buruhnya itu digaji sedikit tapi disuruh kerja banyak sekali. Makanya dia kaya. Dia bisa itikaf mulai subuh sampai duhur. Tapi buruhnya gak bisa jamaah sama sekali. Karena suruh kerja terus. Ini kajin Di sini saya punya kawan di Jogja ini Orangnya baik sekali. Dengan yang muda menyayangi, sama yang tua menghormati, sama tetangga baik. Tapi tidak sholat. Pertanyaan saya, baik mana ini kawan saya ini dengan kaji tadi? Mesti bingung. Mesti bingung ini perkara satu kok dijadikan dua jadi jawabnya bingung. orang itu menurut istilahnya Cak Nun itu juga kesana juga sebagai hamba, ke sini sebagai khalifah. itu dua-duanya. Nah, kita kita kadang-kadang kalau sudah terlalu sadar sebagai khalifah, wah, wah itu terus semuanya dianggap makhluk nggak karu-karuan gitu aja. Kalau kuoso itu kuabeh dianggap orang, menusong Ini kalau khalifah. Tapi kalau terlalu sadar tentang kehambaannya, dia nggak ngapa-ngapain. Sudah tengok-tengok ada yang masjid, ada yang jungko, gitu. orang ini, ono rego munda, rego mudun, apa rupiah naik rupiah nur, urusan. Padahal yang dibilang hamba yang soleh itu hamba yang kedua-duanya ini menjadi satu. Baik kepada Tuhannya, baik kepada alam semesta dan hamba-hambanya. Sekarang ini ada yang mengerikan, ada yang merasa dia itu adalah personifikasi dari Gusti Allah. Jadi dia kalau gergeten sama orang, ini berarti Gusti Allah gergeten. Jadi ya. Kalau dia marah, berarti Gusti Allah marah. Itu kok iso ngono itu piye? Kita apa mbok apa itu loh. Jadi saya pikir ini orang kayak wong Islam tapi kok lucu kok wani wani ini itu menganggap dirinya kayak pangeran. Jadi kalau dia marah, ini Gusti Allah marah. Lalu sampai dipisaui habis-habisan sampean. Jahanam teman Cuma saya, saya pikir orang ini mesti gak kenal Gusti Allah. Semangat tok tapi gak kenal Gusti Allah. Gusti Allah rumah sana biar rumah sana. Dia sampean sendiri bagaimana? Bayanglah Gusti Allah biar. Biar kayak siapa? Kayak Cak No, apa kayak anu, kayak apa Habib Rizik apa saya gitu. kira-kira kayak siapa kira-kira bayang lu bagaimana kalau tidak kenal sama Gusti Allah mau menyenangkan Gusti Allah itu gimana kalau nggak kenal nggak kenal Gusti Allah, mau menyenangkan Gusti Allah, mau mencari ridhonya Gusti Allah itu bagaimana? Menyenangkan Gusti Allah itu mencari ridho Gusti Allah. Kalau nggak kenal gimana cara Nggak kenal. Dia nggak ngerti. Gusti Allah kok kok kemerokok karo wong. Kok marah, mangkel karo kawulane itu biar jadi piring, nggak terpikir kok mangkel sama hambanya itu Wong Gusti Allah kok mangkel mbek hambanya Enggak tuh naras Gusti Allah itu itu salah satu asmanya itu asyakur. As Nah, saya belum menemukan bahasa bahasa Indonesia asyakur itu. Kalau cara Jawa ini agak Indonesia saya bisa. Tapi kalau Indonesia pol gak bisa. Kalau orang syakur itu orang yang banyak berterima kasih. Kalau orang banyak bersyukur. Tapi kalau Gusti Allah, syakur itu apa? Apa? Sampai ini yang kiai tanya. Sakul itu maha ke. Jadi bahasa Indonesia sidik, bahasa Jawa sidik. Maha ke. Sampai sudah berusaha. Tetap sampai ngalaihim. Tidak alaihim tapi ngalaihim. itu mungkin ada ustadz yang ngamuk-ngamuk. Bacaan patekahmu keliru itu. Ngalaihim. Walad ini salah salahkan ya. Ya Gusti Allah enggak. Gusti Allah itu sakur. Bisnis berarti. Wong di gue tegal, Tegal. berarti wong Tegal iso ngalahi ya wis wis lumayan lah. Wong Wong Ayub Jakarta eh ngaji ya wis wis lumayan. Lu wong Ayub Jakarta kan cedak lah budur mestine kok. Timbangane Ka'bah. begitu Gusti Allah itu syakur. Waduh, apik wis apik-apik. Swarga swarga. Gusti Allah itu begitu. Lah kanjeng Nabi Muhammad saw Alaihi Wasallam kekasihnya Allah, kekasih kita itu manusia yang paling manusia. Karena dipilih oleh Allah untuk membawa agama bagi manusia. Orang keliru kadang-kadang rumangsane agomo iki kanggo Gusti Allah. Iku keliru. Keliru banget. Gusti Allah ndak butuh apa-apa. Ning -apa. donya iki cuma kira-kira 7 miliar orang. Itu mbambung kabeh. Gusti Allah belas ora rugi yo. Wong triliunan malaikat itu ada sembayang tok ada. Jadi Gusti Allah ini agama itu untuk kita manusia. Karena itu yang diutus manusia yang paling manusia. Manusia yang ngerti manusia. Manusia yang memanusiakan manusia. Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang banyak pemimpin yang kelihatannya manusia. Kelihatannya. Tapi tidak ngerti manusia wong lagi melok mayan sepisan sowan kiai kiai saya ini kok sumpek terus itu kadang-kadang itu sumpek tidak karuan arahannya mbok saya diijazai bacaan-bacaan apa gitu loh kiai oh ya nah. ini baca ya ayat kursi tahu ya tahu itu dibaca habis sholat 35 ribu ya. Hmm. Ah. Ini meskipun disebut kiai, ini gak, kiai yang nggak ngerti orang. Uang sana yang ku itu ya sih kayak ndekne ini, orang kayak kaya ini dudu wong. Itu banyak pemimpin yang begitu itu. Jadi kalau tidak seperti dia, ya duduk wong. Nah, maca PTK jeh angel 35000 kelengker. Itu di pondok saya itu Kiai Khalil, Allah yarham ayah kakak saya itu yang pengasuhnya. Oh, saya ini dapat warisan aja. Kiai Khalil itu eh, Ramadan ngimami teraweh. Teraweh belum selesai, santri-santri di belakang sudah gereneng-gereneng. Gereneng-gereneng tapi banter sampai imamnya kurung. <laughs> Gereneng-gereneng. Wah, teraweh begini ini alamat nggak sahur ini nanti. Lagi <laughs> kalian dengar. Habis teraweh, lurah pondok dipanggil. Besok kamu yang imami saja. Loh. Wonten nopo Kiai? Alah aku masa gak ngerti loh. Dirasani kedawan ngono gak sahur barang ngono. Wis kowe Besoknya ulah pondok itu yang imami. Begitu selesai teraweh, orang-orang kampung yang ikut teraweh itu, orang-orang tua yang ikut teraweh, pada sowan Kiai Khalil. Yai, pamit Kiai. Pamit nopo? Besok saya tidak terawih di sini. Loh, kenapa? Wah, ekspres di sini bangun. Lalu pondoknya itu ngimami wala ya dhalin amin bismillahirrahmanirrahim yasin Allahu akbar. Wala bolin nun Allahu akbar. Saya belum oh, imamnya sudah sujud. Kanjeng Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu ngimami jamaah sampai kapundut absen hanya beberapa satu kali atau dua kali ketika beliau sakit keras digantikan Abu Bakar. Selama itu tidak ada komplain dari jamaah. Tidak ada komplain jamaah terlalu cepat, apa kelamaan kan? Padahal murid beliau yang kinasih Mu'ad bin Jabal itu pernah dimarahi Rasulullah. Jadi habis ngimami Isya, orang itu pada demo. Eh kok demo? Ke tempatnya kajing Nabi lah, rame-rame gitu. Kanjeng Nabi, itu santri sampean itu Mu'ad bin Jabal itu keterlaluan. Gimana? Tadi kita kan makmum dia suat Isya. Terus lah rakaat awal ngatamno Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa itu. Langsung dipanggil Mu'ad bin Jabal. Betul Mu'ad. Kamu tadi ngimami Isya. Iya kanjeng Nabi. Betul. Rakaat awal kamu menghatamkan Baqarah. Rakaat kedua An-Nisa. Iya kanjeng. Baru dimarahi kanjeng Nabi. Kamu jangan bikin fitnah. Kamu itu sholat diikuti oleh orang banyak. Ada yang tua, ada yang muda, ada yang ditunggu pekerjaan. Macam-macam. Kalau kamu sholat sendirian, ngatamkan Quran kurang percayanya. Tidak apa-apa. Tapi kalau berani di depan, diikuti orang banyak, harus ngayomi semua orang. Itu kan Nabi itu ngerti. Orang itu ngerti. Orang beragama itu kan kayak orang sekolah itu. Ada yang TK bahkan PAUD. Ada yang SMP, SMA, sanawiyah, aliyah. Terus sekarang ini enggak ya. Kuabeh dianggap perguruan tinggi kabe. Kalau ndak seperti dia, diamuk kotor. Lho iki bangkune wakil Gusti Allah kok ini iki. Kalau kanji Nabi tahu. Makanya kalau orang melihat hadis itu macam-macam. Karena yang dihitopi, yang diujari oleh Rasulullah SAW macam-macam. Ini ada orang yang baru saja masuk Islam. Ini ada yang orang yang sudah kuat. Lah kita itu saya ingin karek buka kitab terus dicocok nong karo kesenengannya sendiri. Buka Quran juga begitu. Ada orang yang lucu sekali. Ada orang yang suka bid'ah-bid'ahkan, dengar kan? Dengar ada yang suka bid'ah-bid'ahkan itu. Ini paling bid'ah ya ini. dia sering gitu. Dia bid'ah-bid'ahkan orang, memakai dalil Quran. Sudah sampean pikir. Dikiranya Quran itu aslinya apa? Yang disebut Quran oleh dia itu mushaf. Quran itu bukan mushaf. Bukan mushaf. Yang sekarang sampean buka-buka itu mushaf. Itu sudah me melalui modifikasi berkali-kali. Dulu itu tulisannya tidak pakai titik. Tidak pakai titik. Apalagi harokat, tidak ada. Tidak pakai titik. Kenapa? Karena orang dulu itu tulisan itu hanya untuk mengingatkan apalan. Jadi kalau ada fa, alif, terus bunderan kayak kop atau kayak fa, terus Rengget satu, terus selam, terus wawu, itu sampai baca apa coba? Bisa dibaca fak balu, bisa dibaca fak tulu. Tapi kalau orang yang apal, dia tidak akan keliru. Jadi kalau dia apa yang zaman kanjeng Nabi tidak ada, mesti bid'ah. Maka muskab itu bid'ah. Bid'ah sekali. Lu dulu tidak ada, Moskap itu tidak ada dulu itu. Belakangan ada, tadi saya katakan ada periode hati, yaitu ketika wahyu turun ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu terus periode telinga. Dari Rasulullah disampaikan kepada sahabat-sahabat melalui telinga sahabat. Baru oleh sahabat diamalkan. Belakangan kita sudah periode mata. Kalau kita tidak baca, ya tidak bisa baca Quran. Itu periode mata. Kadang-kadang mata ini terus ke hati, kadang-kadang tidak. Yang banyak tidak. Baca. Kalau dulu hati langsung ke Amalia. Para sahabat mendengar ke hati langsung menjadi amalia. Karang ini dibaca. Makanya banyak lucu-lucu sekali. Loh, muni bid'ah dalile Quran. Quran yang dicek. Diduduhno mushaf. Ini barang kan gitu itu. Tapi saya ya ndak sedih wong. Anjing Nabi dulu sendirian. No. Sekarang ada kawannya banyak. Masa Allah. Kalau sana menggunakan kekuatan uang, kita menggunakan kekuatan keyakinan. Keyakinan. Ceritakan terus Caknun tentang kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bagaimana melaratnya kanjeng Nabi. Sekarang tidak ada orang yang berani kayak kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu rezekinya tak plung. tak plung. tak plung tahu nggak tak plung? tak plung itu untuk makan hari ini ya hari ini. Hari ini dicari kayak burung. Besok cari besok. Karena ada lagi. Baru TK sudah dikhayalkan ini nanti jadi dokter apa pilot apa pelawak apa eh. pokoknya sing untung non duit akeh lho pokoknya ada yang padahal di Quran itu katanya pedomannya Quran. Di Quran itu apa itu wama min dabatin itu? Wama min dabat wama min dabatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha. Apa itu artinya? Untuk nanti saya disangka ngarang, saya sampai ada yang kiai. Dan tidak ada satupun yang melata di muka bumi kecuali menjadi tanggungan Allah rezekinya. Sampai percaya itu? Percaya, percaya. Oh ini baru kiai betul ini. Percaya bahwa rezeki kita itu dijamin oleh Allah. Bagaimana kita malah mencari yang sudah dijamin oleh Allah tapi sambalewa terhadap apa yang diminta oleh Allah. Kita itu sudah dijamin. Dijamin oleh Allah. Tinggal kita percaya apa enggak. Kalau enggak percaya melarat tenang. Wa ma min dabatin fil ardi illa rizku rizku Itu Al-Qur'an itu. Al-Qur'an. Tapi lingkungan kita dan ajaran tadi itu yang 32 tahun membuat kita tidak percaya pada hal itu. Itu hebatnya metodenya kanjeng Nabi. Metode keteladanan itu. 32 tahun. Tidak ada orang yang berani nunggu rezeki Gusti yang keam belas. Mau balik aja itu lihat-lihat amplopnya amplopnya kok tipis besok ngundang lagi gak akan datang sekarang itu namanya ustadz itu pakai tarif gak tahu Cak Non pakai tarif enggak dulu saya nasihati supaya pakai tarif beliau ini karena beliau kecapean beliau kecapek saya ini ngeladeni undangan sana sini capek saya saya bilang sama Cak Nun bagaimana kalau anu ini caranya Mbah Dullah Salam kajian gimana caranya Mbah Dullah Salam jadi kalau saking capeknya itu kalau kata Mbah Dullah saya itu sudah ngomong saya ini sudah tua sakit nggak bisa Nanti kita gendong, Mbah. nanti gendong saya nggak bisa apa-apa di sana, kalau saya sudah tua sakit. Ya di sana tiduran nggak apa-apa, Mbah. gus pokoknya nggak bisa nolak. Akhirnya Gus dia bilang sama saya. Akhirnya saya dapat cara. Ya, kalau ada yang undang saya, saya tarik saja. Nah, Kue undang aku, sediakno minimal limang yuto DP ini wong desa-desa kentas kabeh Nah ini saya beritahukan sama Cak Nun. Iki Cak Nun nek anak gelem ya iku mau. Resepe Mbah Dolah iku sampean sampean kesel. Betul. Cak Nun diundang di Semarang bilang sediakan Poskot 10 juta. Ngamuk orangnya. Tanun Suwati mau macam-macam dulu idola saya, sekarang komersial segala macam. Suratnya dikasihkan saya. saya saya bilang itu Mbah Dola. saya sendiri tidak berani. eh ya, Mbah Dullah itu sudah tidak kepengen dianggap apik bareng mbek wong kok ben dianggap elek celah. Lama-lama belajar dari situ, Kak Non itu juga belajar dari Mbah Dullah itu kira-kira. Dia dianggap kafir juga mau dan <laughs> dianggap sesat ya mau. <laughs> Belum aja pokoknya. Lah apa untuk Gusti Allah kok. Cangkeme wong ini Iki nek gak yo leren iki bicarane leren piye. Nah, <laughs> iya, saya itu <clears throat> ngomong terus ngene iki terus piye bare gitu. <laughs> Biasanya kan eh uh, sampailah Kini acara inti. Mau itu hasanah oleh Al Mukarram gitu. Biasanya gitu. Wah, itu terus modelnya. ya ya ya, ya, Ya sudah itu saja nanti kalau saya dinjalno itu iso ngantek subuh. Jadi dan catatan gitu itu. Kalau saya kan enggak sekolah kayak beliau. Beliau, beliau ini orang sekolahan semua, saya enggak sekolah. Jadi kalau beliau bicara kan runtut gitu, ada runtut. Aku rakyat nek apa jajak tok sing rodok terus ora runtut. Tapi ada aturan lah, baru tahu sekolah. Saya enggak sekolah jadi lompat-lompat itu bar ngomong ini ngomong ini ngomong ini ngomong ini tidak jelas lah tapi ya ya itu yang bisa saya gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke, Alhamdulillah setelah ini kita sudah punya bahan untuk genah ke memperdalam memperlebar dan pulang nanti dengan catatan-catatan yang lebih apa ya lebih melbuati. Jadi saya persilakan teman-teman untuk mempersiapkan empat pertanyaan, respon, bantahan atau apapun. Saya mencatat beberapa hal yang nanti kita kalau ada waktu kita konfirmasikan. Jadi ini sebagai murid nyatet saya tidak akan mengemukakan caratan saya, tapi ada satu dua hal yang saya harus kemukakan, terutama sing terakhir aku diarani sekolah Gus Musra sekolah kira telur hati aku. Asem ya. Asing sekolah tekan Mesir kuno eh. Akhirnya ini menyanti tahun diusir eh jering ngaku aku sing sekolah jan. Wis ora apa-apa ning Gus kuwi anu ngono kuwi nek karo aku ngono kuwi. Dadi aku tau temokke Sunan Kalijaga barang karo iki ya. Wedi tenan lho Sunan Kalijaga gede banget kaya sak aku. <laughs> Oke bismillah Gus. Satu hal, ini kita minta selawat nariah jenengan nyuwun jelaske bocah-bocah ikan kan ana sing Muhammadiyah barang sing ora ora patio biasa selawat nariah. Rumah sana naria itu selawat api, soalnya nar itu. Si, tapi saya ingin tegaskan satu hal. Saya mencatat semua tadi, saya catat dan nanti kita tegaskan digaduknya karena sing kue wis tahu kurungu wis tahu mempelajari. Supaya menjadi ilmu beneran dan Gus Musati dawuh kalau dari mata, dari telinga itu langsung ke hati. Nek wong Jawa kan ngelmu kui kelakone kanti laku. Jadi dari hati, kalau hati dia langsung menggerakkan seluruh badan kita untuk bertindak. Kalau modern dari mata, dari telinga ke otak. Nah otak ini tergantung anunya. Otak ini kan alat saja dari hati. Irodahnya di sini, di sini anunya, mesinnya. Jadi nek barat musik, di sini prinsipalnya, di sini maestronya. Nah maestro ini, eh, misbah ini tidak di, diolah oleh pendidikan modern. Jadi irodai akhirnya dikuasai bawahnya perut sama syahwat. Nah, akhirnya sininya menjadi dipakai untuk hal-hal yang 32 tahun kayak mau. Itu. Cuman ada satu hal Gus. Bid'ah itu nanti kalau salah saya dibenerin, benar. Bid'ah itu bahasa Indonesia nya kreativitas. Wes iku takon Gus Mus percaya. Orang yang kreatif namanya mubdi. Bener. Tolong tolong tolong. Nek nek nek yo iya, yo, iya. nek ora dan iya. ora. Betul betul. Nah, jadi bid'ah adalah kreativitas ya. Sudah biasa Anda mendengar kayu dikreatifi jadi meja dari kursi kan gitu. Kain dari kuplo ya toh. Eh, segala segala segala sesuatu yang dikreatifi. Jadi sama dengan mushaf itu dulu tidak ada, tapi karena pendahulu-pendahulu kita kreatif untuk mempersiapkan uh, pertemuan umat umat Islam dengan Al-Quran maka dibikin mushaf. Nah sekarang orang nggak ngerti bedanya mushaf sama Al-Quran. Jadi nek saya kini bian nyekel Quran jur langsung di selehke terus wudhu adalah orang yang kreatif Batasannya sederhana, ada sesuatu dalam Islam yang Anda harus kreatif, ada sesuatu yang Anda dilarang kreatif. Kan begitu. Misalnya, tata cara sholat, tata cara haji itu tidak boleh dikreatif. Tapi kalau interpretasi terhadap sholat harus kreatif. Kan begitu. Bahwa Anda ngalani nek sujud kingene, apa sebabe kowe kok ruko, apa sebabe kok kue takbiratul ikhram, apa sebabe dono tu maknina sabi turute, itu Anda harus kreatif tapi bahwa bahwa Anda mengerjakan takbiratul ikhram sampai salam itu tidak boleh dikreatifi rasa njur nganggu gerakan-gerakan yoga gitu ya Gus Teguh SH teman kita dulu kan sholatnya meniru Al-Quran tapi dengan interpretasi sendiri yaitu Al-Quran kan penuh berita mengenai laut dan angin ya. Laut, angin, pohon-pohonan. Maka dia sembayangnya meniru gerakan-gerakan pohon dan lautan. Jadi sak masjid entek nggodhe dhewe kae. Melayu wuh, Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah rono, mencolot rono, mencela itu. Itu teguh esa yang dulu bikin Ali Topan Anak Jalanan. Jadi sekali lagi Anda jangan segan-segan untuk melakukan bid'ah. Oke? Okay? Jelas ya sekarang? Asal tidak di ranah di mana engkau dilarang dilarang kreatif misalnya apa? Mis, Sulat subuh sepuluh. Tapi ada yang saya tidak bisa halangi yaitu totoan Gus. Totoan ki angel tenan iki. Bal-balan nggo totoan. Saiki ki Idul Fitri nggo totoan Gus. Jajal iki No NU Muhammadiyah bareng pora. Ku totoan wani bro. Rong puluh, rong puluh. Wes. Nah, itu tidak bisa dihalangi. Tidak bisa dihalangi karena ojo menegok Ojo menego Idul Fitri. Tarawih itu kon, Gus. Jajal iki ku ina to ina metu ora? 5000, 5000. Ngono ya Gus saiki Gus, arep piye Gus? Iki biyen yang mburu ki biyen ora to iki mburu Jadi nek pas mulai berang, mulai aku ngomongnya lagi iki ning mburi ono provokator ana provokatore ning mburi bandare. Ning mburi karo mlaku Jawa Tengen kan. Iya penghasilan tambahan. Nanti Cak Nun ngomong tentang Nu M apa tidak? Kalau ngomong 5000 ribu. Nah, <laughs> ini berarti satu hari konangan aku tak kon anu anune karuan. neng bar tak kaplok kan gitu kan. <laughs> Oke, bisa bismillahirrahmanirrahim. Pokoknya jangan sekian-sekian hidup itu harus penuh bid'ah. Oke, jelas ya? Asal jangan dalam ibadah mahdoh. Itu pun masih boleh dalam ibadah mahdoh asal secara batinia. Bahwa sujud itu engkau interpretasikan begini. Bahwa sujud kui raimu nisor dewe bokong mundur dewe. Kan gitu kan? Itu interpretasi loh itu. Bukan terus berita agama enggak. Nek kue rati hati uripmu, raimu engko dadi asor nisor dewe, sing dhuwur dewe dari hidupmu adalah bokongmu. Kan gitu kan? Itu makna sujud neng itu bukan agama, itu interpretasi, itu tafsir setiap orang. Kan gitu. Mulane kowe nek foto kan dudu bokongmu tapi raimu sebab sing penting ki raimu. Ora ana kok nang kecamatan mleding kabeh njur cekel ora ana. Sing ana mesti raine kan gitu kan. Bukti yang lain adalah nek sing silitmu ngentut sing diwudoni raimu. Monggo raimu ora melu Betul. Nah, itu kan tafsir ojo njur ojo njur kitab ya apa? Ayo kitab ndasmu. Wong kene iki tafsir kok. Lagi harap tak tulis. Itu ya. Apa ana wong apa ana wong ngentut terus sing sing isin bokonge. Tut njur ngene. Ora ana mesti raine to. Wajah karena wajah adalah makanya wajah itu penting Gus tolong dijelaskan mewajah. Kenapa sekarang kita ini kehilangan 80% mewajah dan kita menjadi kacau secara silaturahmi karena kita mengandalkan pertemuan dan diskusi atau silaturahmi melalui media sosial. Itu. Tapi Gusmus orang yang sangat asyakur kalau ibarat Allah, maka Gusmus punya akun Twitter akuran duit Saya memilih langsung ketemu sama wajah Anda semua untuk menyadari bahwa aku iki elek ora ning aku tok, liyane jebul ya elek kabeh ya tadi. Dadi aku semangat, Gus. Gitu. Kira ini kabeh tak bandingi karo aku zaman nom lho ya. Nek pas aku ganteng aku biyen kan gitu. Itu nah insyaallah ya. Oke teman-teman sekalian, saiki aku njaluk nadani selawat nariah bar itu saya buka tanya jawab kepada Gusmus. Bapak-bapak yang lain pokoknya malam ini kita pusatkan Gusmus termasuk yang di panggung boleh punya hak untuk bertanya atau apapun saja. Terutama saya mohon kasus-kasus yang ditangani oleh Nahdlatul Muhammadiyin, ya. Ini serius Gus ini. Nahdlatul Muhammadiyin ini serius dan sangat rajin ke bawah untuk ya untuk nangani mau kreativitas-kreativitas di daerah-daerah itu tadi. Maksudnya bid'ah bid'ah we gitu. Deng deng deng deng deng deng. Deng deng deng. Lihat ya tuh ya. Sik sik latihan si arah-arah engko ketok tak delok cangkeme. Sing biasa ngumik-umik tok ana Gus, sing ngumik tok janjane ora muni. Ning aku iso krungu lho kene ngumik tok. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman. Insyaallah, insyaallah. Allahumma musik ya Gus nggih, sampean restui nek niki salah sampean salahno. Apa suwe nganggo musik? Ya orang musik ya ora apa-apa, ning jero ati tok ya ora apa-apa. Ning mergo bareng-bareng kabeh mbok dijak untuk memperindah hubungan kita dengan Allah dan Rasulullah. Gitu? Logam dijak, kayu dijak, duduk dijak, itu kan kayak Kanjeng kalau kayak Kanjeng kan kenapa nuduk saron kan rumusnya jelas. Apa, Dik? Di mana nuduk dasmu ini, ini apa niku? Jelas niku dalile jelas niku mburi niku. Nah itu ada usul fikihnya gitu loh. Andaikan nuduk saron itu mudorot, itu mudorot yang lebih kecil dibanding nuduk ndak mudorot nuduk ndak sih menungso. Nah nuduk ndak sih menungso itu mudorot besar dalam usul fikih ada asas mudorot kecil. Ayo mas, sing cetok oh, iya. iya. iya. ya. Ya. ya. Al akhdhu bi akhafid dararain. Ya. Ya, begitu. Jadi ada asas filsafat hukum Islam, usul fikih bahwa mudarat kecil itu mungkin atau boleh dilakukan untuk menghindari mudarat besar. Oh, ya, cetok ya. Mudararul khas lidah idararil am. Ah. Gitu ya. Atau mudarat lokal boleh dilakukan supaya tidak untuk menghindari mudarat yang lebih luas yang lebih umum. Jadi nuduk saron ki alhamdulillah ape timbangannya naik kue ngelarang larang yo tak duduk dasmu kan gitu ceritanya. Memenuhi syarat memenuhi syarat usul fikih Gus. Ya, ya. Nah ora percaya prakteknya. Ayo maju loro ya <laughs> yuk saran, saran. Bismillahirrahmanirrahim.